Hasta la ya pembahasan ini sangat penting terlebih di zaman ini yang bahkan That. sama. Artinya tidak perlu dikoreksi lagi. Oh ini perintah Rasulullah SAW. Cocok nggak dengan al Nggak perlu. Kalau yang Abu sahih memang benar dari Rasulullah SAW sebagai perintah, maka wajib dilaksanakan tanpa membahas sesuai dengan aturan atau tidak? Karena pasti maksud apa yang diperintahkan Rasul pasti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dan dia Rasulullah. Maka ketika berbicara tentang ketaatan kepada pemerintah, nggak pakai pengulangan kata hati Allah. Jadi hati Allah, hati Rasul, wa ulil amri itu. diulang ya hati yang menyadari. Ini mengisyaratkan ketaatan kepada ulil amri itu harus dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ayat ini sebenarnya dengan sekedaran itu tidak cukup. Pembahasan ini selesai sudah. Sudah. Asik. Ala hanya saja ketika di sana banyak alu syubhat Itu penafsiran mereka. Padahal kalau lihat saja salah satu referensi tafsir dari Aji Kalau kaum sini ambil saja misalnya tafsir yang ditulis oleh Al Habib Abu Jida Ibnu Kasir namanya tafsir Ibnu Kasir. Maka akan didapati ketika menafsirkan ayat ini terkhusus di kata-kata wa amri minkum dan ulil amri ulil amri pemegang urusan amri pemerintah beliau akan membawakan riwayat-riwayat hadis-hadis yang di situ intinya yang dimaksudkan ulil amri pemerintah muslimin yang sah walaupun mereka walaupun mereka fajir doli. Ambil saja misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam ini Hadis yang panjang dari Hudzaifah bin Yaman. Qala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Qultu Aku bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inna kunna Bisarrin Faja Allah Bikhairin Panah Lufi Wahai Rasulullah Dulu kita berada dalam keburukan Kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kita Akhirnya kita berada dalam kebaikan Fahadu waraya dalam khair Apakah di belakang setelah kebaikan ini nanti ada kejelekan? Kalau Rasul jawab, ya ada. Untuk saya bertanya, Hawa dzalika khair? Apakah di belakang kejelekan nanti kemudian ada kebaikan lagi? Kalau Rasul jawab, nah, ya. Kultu, aku bertanya lagi. ada Hawa dzalika dari kalau setelah kebaikan yang setelah kejelekan tadi kemudian ada kejelekan lagi? Nah, kalau nah Rasulullah menjawab, iya. Kurun. Jadi Pak bilang, hei, bagaimana ini? Kalau Rasulullah menjelaskan kejelekan yang ada setelah kebaikan setelah kebaikan disebutnya kejelekan kebaikan kejelekan yang ada dalam kebaikan yakunu akan ada bakti setelahku kata Rasulullah SAW para pemimpin iman para pemimpin layak taduna yang mereka tidak mengambil petunjuk budaya dengan petunjuk Sunnah. Ditegaskan lagi bisunnati. Tidak mengikuti jalan sunnahku. Ditegaskan lagi. wasayaku sayaqulu fihim rijalun qulubuhum qulubus sayati dan akan ada di tengah mereka itu nanti pemimpin orang-orang yang hatinya mereka itu hati setan hidup malinis dibungkus dengan dasar manusia tidak bisa bayangkan pemerintah yang kayak apa apakah hati? apakah menegakkan syariat melakukan hukum Allah menurut apakah itu kalau disifati seperti itu oleh Rasulullah SAW tidak mengambil rokok tidak mengikuti sunnah Rasulullah hatinya hati siapa? in adraktu dari. Duriba Rambu Meskipun Menggambarkan salah satu bentuk kekejaman Beliau menjadi walaupun Bulu-bulu dipukul kita Tidak salah Wa urhidaman Dan dirampas Hartamu Diketahui oleh Rasulullah nak Wa atik Dengar dan Rasulullah berbicara ini hanya satu hadis banyak hadis yang lain yang biasanya tidak keluar dari yang Imam Bukhari dan Imam Muslim misalnya yang keluar Imam Bukhari Tadi yang itu Imam Muslim dari sahabat Hubeifah. Yang itu oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah bersabda, "Man atau ani faqad atau Allah." Siapa saja yang mentaati maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asalim Siapa saja yang dikurangkan kepada itu tidak benar berarti dia bernasihat kepada Allah waman yuti'il amir siapa saja yang mentaati pemerintah amir fakot atau ani maka sungguh dia telah mentaati waman yaksil amir barang siapa yang tidak mau mentaati pemerintah Fakot asoli Berarti dia telah Berduhada kepada Jadi Dan banyak hati-hati yang banyak Riwayat Bukhari lagi nah beberapa that Allah, kita Allah, Rasul dan iman para pemimpin mereka muslim dan seorang muslim. Masuk bagian penting. Kalian sedang meringkaskan inti ajaran agama ini nasihat nasihat kepada siapa? Untuk Allah. Nasihat ini tidak baik. Memberikan yang terbaik kepada Allah yang iman, mengisahkan Allah, beribadahnya kepada Allah dan seterusnya. Pada pihak Allah dan mengimani yang mempelajarinya menjalankannya menjalankan apa isinya kayak Al-Quran nasihat dikatakan kepada Rasulnya dan mengimaninya dan seterusnya Aimatul Muslimin tadi bentuk keinginan dari pada pemerintah kaum muslimin yang menjaga kemerdekaan langit menjaga Amen.

yang punya pendapat bahwa bumi tidak menaati terhadap perintah pemerintah muslim karena dia pemerintah yang dolim yang tidak menjalankan tas'alunallaha maghfiratan. Terus bakal gimana menurut ke siapa? Jelas. Bimbingan Rasulullah. Hadis suami. Rasulullah mengatakan, engkau meminta kepada Allah hak kalian. Hadis yang menjelaskan ayat tadi jelas. Sekarang yang tambah meyakinkan lagi apa? Para sahabat dalam masalah ini adalah celaannya dia terhadap mereka. Jadi justru ketika dia tidak Falahul aji, Kalau pemerintah itu adil Ya pahalanya rupiah ya. Wa alaika Wajib bagimu untuk bersyukur Wa idza kana jairan kalau pemerintah itu zalim fa alaihi ya dosa. Wa alaika kamu wajibnya sabar. Bukan kamu yang menghukum dosanya. Begitu juga